Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Ini kita langsung akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Masih di bab main minasyirki an yastaghitha bi ghairillah أو يدعوى غيره Dalil berikutnya qala al-muallif rahimahullah wa qala ta'ala fabtagu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un Dan firman Allah taala fabtagu 'indallahi ar-rizqa Carilah di sisi Allah rezeki harapkanlah rezeki dari si Allah Subhanahu wa taala wa'buduhu dan beribadalah kepadanya washkurulah dan bersyukurlah kepada Allah ilaihi turja'un hanya kepadanya kalian dikembalikan Qala syarih hafizahullah ibatahu ib utlubu Ibatahu artinya utlubu Mintalah ya wa'buduh kemudian kata wa'buduh artinya adalah akhlisu lahul ibadah ikhlaskanlah jazakallah ikhlaskanlah hanya bagi Allah ibadah ini makna ibadah ya makna ibadah adalah mengikhlaskan semua jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala wa huwa min 'atfil 'am 'ala al-khass fa inna batigha ar-rizqi indallah al ibadah ini merupakan atful am penggandengan yang umum kepada yang khusus ya penggandengan yang umum kepada yang yang khusus Tapi yang umumnya apa? Ibadah digandengkan kepada ibtiwa rizq ya meminta rezeki fa inna bitiqa rizqi indallahi min ibadah karena meminta rezeki dari si Allah atau kepada Allah merupakan bagian daripada ibadah ya meminta rezeki bagian daripada ibadah dan ibadah itu umum banyak ya macamnya salat puasa zakat diantaranya berdoa berdoa meminta rezeki wasyurulah kemudian bersyukurlah kalian maksudnya di sini i'tarafu bi ni'matih i'tarifu bi ni'matih akuilah ya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala kita ikrarkan kita mengakui bahwasanya nikmat yang kita rasakan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala Baik. Waf'alu ma yajibu min ta'atihi wa truku ma'siyatihi. Wa truku ma'siyatih. Waf'alu ma yajibu min ta'ati wa truku ma'siyati atau ma'siyatah. Dan lakukanlah, kerjakanlah apa-apa yang Allah wajibkan ya min ta'ati berupa mentaatinya. Ini bentuk syukur melakukan apa yang Allah wajibkan dengan mentaati Allah dan meninggalkan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hakikat kesyukuran ya. Hakikat kesyukuran itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Bukan sekedar mengakui oh ini nikmat dari Allah. Tapi apa? Melakukan kewajiban meninggalkan perkara yang hak haram Itu hakikat kesyukuran Mata kita digunakan untuk apa Ya, lidah kita, lisan kita digunakan untuk apa? Baik. Kalau digunakan untuk maksiat itu belum mensyukuri, malah mengkufuri. Ilahi la ilaha la ilaha Ilahi yaitu la ilaha tidak kepada selainnya. Artinya hanya kepada Allah turja'un kita dikumpulkan kalian dikumpulkan yaumal qiyamah pada hari kiamat ya pada hari kiamat kita dikumpulkan kepada Allah fayujazi kullu kulla amilin bi amalih. maka dia Allah membalas setiap pelaku dengan amalannya maka Allah akan membalas setiap pelaku amalan dengan amalannya. Baik. Al jaza min jinsil amal. Ya, balasan sesuai jenis amalan. Faman ya'mal mithqa dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqa dzarratin syarran yarah. Akan dibalas sekecil apapun perbuatan tersebut. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayah ya'murullahu subhanahu bi talabi rizqi minhu wahdah la al asnami wal awthan. Makna global untuk ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan memerintahkan untuk meminta rezeki dari Allah saja. Ya. Allah perintahkan kita untuk meminta rezeki dari Allah saja dari Allah semata la minal asnam wal ausan tidak meminta rezeki dari asnam berhala-berhala patung-patung ya berhala-berhala patung-patung ataupun apapun ya makhluk apapun kita tidak boleh meminta kepada makhluk wa ifradi bil ibadah dan Allah perintahkan kita untuk apa mengesahkan Allah dengan ibadah. Tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ketika ber beribadah. Wal i'tiraf bi ni'amihi dan mengakui terhadap nikmat-nikmat Allah allati asdaha ala ibadihi yang Allah berikan. Ya. Yang Allah berikan yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya. Wasarfiya fi ta'atihi dan memalingkan nikmat tersebut menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala wal ibtiadi an maksiatih dan menjauhi dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini bentuk apa kesyukuran Thumma yukhbiru anal anal mus annal masira ilaihi Kemudian Allah mengkabarkan bahwasanya tempat kembali kembalinya kita adalah kepada Allah. Fayujazikul amilin bi'amalihi maka dia membalas setiap pelaku karena amalannya. Ya, fayajibu 'alal 'amdi an yuh an yahsiba lidzalika hisabah maka wajib bagi seorang hamba untuk muhasabah ya lidzalika hisabah untuk menghitung hisabnya baik untuk menghitung hal itu untuk hal itu hisabnya jadi sebelum kita dihisab hisab dulu diri kita hitung ini amalan saya hari ini apa saja ya dari pagi sudahkah melakukan amal soleh sebanyak apa amal soleh yang kita lakukan kalau sudah niatnya apa? Apakah sekedar rutinitas? Apakah sekedar disuruh sama ustadz? Sekedar e, melepas kewajiban peraturan pondok atau bagaimana? Ya. Diperbaiki lagi niatnya. Kalau keliru beristighfar kepada Allah dan meminta taufik agar ibadah kita benar-benar lillahi taala dan berdasarkan ilmu. Baik, kemudian munasabatul ayah lil bab kesesuaian ayat untuk bab ini anna fiha wujuba ifradillahi bidu'a wal ibadati wa radda 'ala al musyrikin alladzina ya'buduna ghairah. Bahwasanya di dalam ayat tersebut adanya kewajiban mengesahkan Allah dengan doa. Ya artinya apa? Berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada makhluk siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya. Mau kiai, mau minta kiai kepada kiai atau minta keberkahan kepada kuburan nabi, kepada malaikat itu tidak boleh. Harus mengesahkan Allah dalam hal doa wal ibadah dan juga dalam ibadah waradda dan dalam ayat tersebut ada bantahan ini atof kemana ke isim anna anna fiha wujuba di situ wa anna fiha radda ar-raddah bantahan bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang memberikan rezeki itu hanya Allah. Ya bukan berhala-berhala yang mereka persekutukan. Maka seharusnya beribadah hanya kepada Allah, bersyukur hanya kepada Allah. Bukan bersyukur kepada penghuni laut. Syukuran laut apa syukuran apa ya? istilahnya sedekah bumi sudah panen raya tanam kepala kerbau misal di sawah buang kepala kerbau atau satu ekor kambing kerbau ke laut supaya panennya nelayannya dapat hasil banyak nah ini perbuatan syirik ya Baik, kemudian ma yustafadu minal ayah Ikra Ahmad Terus ibni Baik, Kafi. Beberapa faedah dari ayat yang kita bacakan. Yang pertama, kewajiban berdoa kepada Allah semata. Kewajiban berdoa hanya kepada Allah saja. Wa talabi rizqi minhu dan kewajiban apa? Minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kedua, wujubu ifradillah bi jami'an wa ibadah. Kewajiban mengesahkan Allah dengan semua jenis ibadah atau dengan kata lain apa? Kewajiban mengesahkan Allah dalam semua jenis ibadah. Ibadah apapun yang kita lakukan, niatnya harus karena Allah taala. Harus lillah. Ya, bukan karena dunia. Bukan karena pujian, bukan karena jabatan, ya bukan karena bingkisan ibadahnya tapi karena Allah Ketiga wujub syukrillah ala ni'amihi. Kewajiban bersyukur kepada Allah ya mensyukuri bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara apa? Sarfuha li taatillah menggunakan kenikmatan untuk taat kepada Allah menjauhi larangan Allah itu bentuk syukur kepada Allah keempat ikhra la tunafi Baik. Kemudian faedah yang keempat, isbatul ba'ts wal jaza. Adanya penetapan ba'ts kebangkitan, hari kebangkitan. Manusia yang sudah mati nanti dibangkitkan lagi. Dan itu sangat mudah bagi Allah menciptakan saja yang lebih sulit mudah, sangat mudah bagi Allah apalagi mengembalikan membangkitkan kembali ya ke bentuk asalnya Baik, ini harus kita yakini. Prinsip akidah yang harus diyakini adanya kebangkitan wal jaza dan balasan. Balasan amalan. Baik. Dan al jaza di sini tentu saja sebagai bentuk apa? Ikram, pemuliaan bagi orang-orang beriman. Nah. Kalau tidak ada balasan, untuk apa disuruh apa ada perintah kewajiban ya maka ada proses pembalasan baik Kemudian yang kelima annahu la tunafi baina talabi rizqi wal iktisabi wa ibadatillah wa ibadatillah. Bahwasanya tidak menafikan ya. Baina talabi rizqi atau tidak saling menafikan antara mencari rezeki wal ikhtisab dan apa mencari usaha ya bekerja wa ibadatillah dan beribadah kepada Allah wa anal islam fi khairuddin wa dunya dan bahasanya Islam ini pada Islam ini ada kebaikan agama dan dunia ya Islam ini terdapat padanya kebaikan agama dan dunia. Jadi diperintahkan untuk kita mencari rezeki, berusaha ya agar kebutuhan kita, kebutuhan dunia kita tercukupi sehingga dengan hal itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa batagu fi ma ataka darul akhirah wala sinasi nasibaka minat dunia carilah ya apa-apa yang datang kepadamu tentang perkara akhirat dan kamu jangan lupakan perkara dunia akhirat cari dunia jangan dilupakan jangan kebalik ya cari-cari dunia jangan lupa sholat bukan seperti itu harus lebih besar porsinya untuk akhirat daripada untuk dunia. Baik. Karena Islam ini apa? Kebaikan agama dan dunia itu diperhatikan. Di diperhatikan. Tidak hanya akhirat saja, ya. Tapi ada hasungan motivasi untuk memperhatikan dunia juga. Baik, sudah selesai penjelasan dari ayat fabatahu indallahi rizqa wa syurulah ilahi turja'un kemudian dalil berikutnya qali wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin dan siapakah yang lebih sesat waman adhal dan siapakah yang lebih sesat mimman yad'u daripada orang-orang ya daripada orang yang menyeru min dunillah dari selain Allah man la yastajibu lahu yang tidak bisa mengabulkan untuknya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat wahum ang du'ahim dalam keadaan mereka ya terhadap doa-doa mereka ghafilun lalai ya tidak tahu wa idza husyira nas dan apabila manusia dikumpulkan kanu lahum adanya talah mereka lahum kepada mereka ada saling apa bermusuhan wa kanu bi ibadatihim kafirin dan mereka terhadap peribadahan mereka kafirin mengingkari. Baik, kita baca dulu. Kita baca penjelasannya supaya lebih paham terhadap ayat yang kita baca. Man adallu ayla ahada asyadu dhalalan. Maksudnya yaitu tidak ada seorang pun yang lebih keras kesesatannya, lebih dahsyat kesesatannya. Artinya apa? Tidak ada orang yang lebih apa dahsyat kesesatannya siapa yang berdoa min dunillah kepada selain Allah dengan kata lain orang yang berdoa kepada selain Allah itu orang paling sesat berdoa kepada makhluk yang tidak la yastajibulah tidak bisa mengabulkan untuk dia la yaqdiru ala ijabatih tidak mampu untuk mengabulkan permintaannya bi'ataihi tidak mampu untuk mengabulkan memberikan bi'ataihi dengan memberikannya ma talaba minhu apa yang dia minta ya tidak mampu untuk mengabulkan tidak mampu untuk memberikan apa yang dia minta wahum dalam keadaan mereka ayil mad'uun yang diseru yang diibadahi ya ghafilun wahum ang du'ahim ghafilun kebalik dibalik ya ang du'ahim ayat du'a man da'ahu minal musyrikin ayat doa dari doa ya ay doa mandahum yaitu doa dari doa orang yang berdoa kepada mereka minal musyrikin dari orang musyrik. Artinya mereka yang dimintai doa wafilun ya terhadap doa-doa yang dipanjatkan oleh orang musyrik apa? Ghafilun la yash'uruna bidu'ai manda'um. Mereka tidak merasa terhadap doa orang yang berdoa kepada mereka. Ya. Mereka tidak merasa tidak mengetahui doa orang yang dipanjatkan oleh orang-orang musyrik musyrik mafhum wahum ang du'ahim wafilun mereka terhadap doa-doa mereka orang musyrikin wafilun tidak mengetahui tidak merasakan li'annahum imma amwat karena mereka bisa jadi karena memang sudah mati ya sudah mati mereka sudah pindah alam alam barzakh yang mereka sendiri sangat membutuhkan pertolongan dari Allah au jamada atau benda yang mereka persekutukan itu jamad benda mati benda padat ya patung apa batu yang dipahat au malaikat masyghuluna bima khuliqulah atau malaikat yang mereka sibuk ya untuk perkara yang mereka diciptakan malaikat itu bukan ngurusi doa dari orang musyrik ya tapi untuk melaksanakan perintah Allah kan ada sebagian orang yang menyembah malaikat Ya. Baik. Wa idza husyirun nas dan apabila manusia dikumpulkan jumi'u yaumil qiyamah, dikumpulkan untuk hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Kanu nyatalah mereka ail aliha yaitu sesembahan-sesembahan allati yad'una yang mereka seru yang mereka berdoa kepadanya min dunillah dari selain Allah lahum a'da untuk mereka bagi mereka ada musuh Menjadi musuh ya diharapkan mendapat kebaikan malah menjadi musuh nanti pada hari kiamat ayat ayatabarrauna mimman da'ahum yaitu mereka berlepas diri dari orang yang menyeru mereka wa yu'adunahum dan mereka memusuhi mereka orang-orang musyrik jadi makhluk-makhluk yang diibadahi di dunia nanti berlepas di diri bahkan menjadi musuh. Kafirin, jahidin di ibadati mana abadahum. Mereka mengingkari terhadap peribadahan orang yang beribadah kepada mare mereka. Zuhur. Ya. Jadi mereka mengingkari peribadahan orang yang beribadah kepada kepada mereka. Baik itu beberapa kalimat mufradat ayat semoga dipahami. Baik. Intinya dari ayat tersebut, orang yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, yang mereka sendiri tidak mampu untuk mengabulkan doa mereka dan mereka sendiri tidak sadar doa yang dipanjatkan kepada mereka ya dan pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh ya antara penyembah dan yang disembah akan saling bermusuhan ya nah baik kita lanjutkan pertemuan berikutnya karena sudah zuhur subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin